الأسبوع فإن المشروع من كل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية محاضرة الأسبوع فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات إنما يقودهم بالتقوى, بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا محاضرة الأسبوع محاضرة الأسبوع رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم كيف يكون الرجل سعيدا مع زوجته مع العلم اني سعيد مع زوجتي وهي بطبعها قليله الكلام وانا اجد في نفسي السام والملل وهي لا تتحدث معي فما هي مقومات السعاده الزوجيه حفظكم الله وبارك فيكم بالاختصار الحقيقه آه، لا سعيد إلا من أسعده الله وإذا أراد الله أن يسعد الزوج في زواجه والزوجة في زواجها رزقه الدعاء قبل الزواج وقبل أن يتحمل المسؤولية ويبتلى بالأمانة يلهج بالدعاء ويفتخر إلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في زوجته وأهله وأن يصلحها له ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه زكريا وأصلحنا له زوجه فالذي أصلح لزكريا وأصلح لمن قبله يصلح لك زوجتك فأعظم أسباب السعادة كثرة الدعاء الأمر الثاني حسن النية في الزواج ألا يتزوج الإنسان لشهوته ولكن يتزوج أول ما يتزوج لكي يعف نفسه عن الحرام ويبتعد عن الفواحش والآثام ويأخذ بينه وبين الله أن يبارك له في هذه الزوجة فيغض بصره عما حرم الله ويحصن فرجه عما نهاه الله عز وجل عنه فإذا حسنت نيته بارك الله له فيه لأنه يكون عبادة ويكون له طاعة وقربة ثم كذلك أيضا من مما يعين على السعادة الزوجية ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إلفه ومودته ومحبته لزوجه وتواضعه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله كان صلى الله عليه وسلم خير زوج لزوجه يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فشهد وهو الصادق صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس لأهله وزوجه فكان إذا دخل من البيت بمجرد دخوله لا يدخل وفي قلبه على أهله شيء حتى كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول كان إذا دخل لا يدخل من وجه الباب لا يدخل من عرض الباب يتخون أهله صلوات الله وسلامه عليه حتى في كيفية الدخول وكان إذا دخل عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالسواك حتى لا يشم منه لا تشم منه إلا رائحة طيبة لأنه طيب فطاب صلوات الله وسلامه عليه وطيبه ربه فكان يتفقد المشاعر والأحاسيس إذا خرج إلى الأمة وقف على منبره فأخشع القلوب لربها وقاد جحافل الإيمان لنصرة القرآن والدين صلوات الله وسلامه عليه فكانت لا تأخذه في الله لومة لائم فإذا دخل إلى بيت الزوجية دخل أكرم بعل وأكرم زوج على أهله صلوات الله وسلامه دخل بشيء من الإلف والمحبة لا يدخل وهو يشعرهم أنه العظيم وأنه الكبير وأنه وإذا بذلك التواضع وذلك الإلف فإذا بالحياة الزوجية تحتاج إلى شيء من الحذر وتحتاج إلى شيء من التوقي وتلمس المشاعر حتى في النداء يناديها ويقول يا عائش يرخم لها النداء حتى إذا نادى وما عاب طعاما بين يديه قط أبدا صلوات الله وسلامه ولا سب ولا شتم امرأة بل ولا ولم يسئ إلى أحد بلسانه صلوات الله وسلامه إن وجد خيرا حمد الله ورد الجميل بأجمل منه وإن وجد غير ذلك شكر وصبر وذكر الله جل جلاله Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, Muhallorah yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam bentuk soal jawab Satu soal yang disampaikan kepada Fadilatul Syekh Muhammad bin Mukhtar As-Sangkiti Hafirullah dengan teks pertanyaan Fadilatul Syekh bagaimanakah seorang laki-laki dapat hidup bahagia bersama istrinya? Dan aku sendiri merasa bahagia dengan istriku, namun istriku sebagaimana tabiatnya sangat sedikit bicara, sehingga aku merasakan dalam jiwaku rasa jemu dan bosan. Yang menjadi pertanyaanku, faktor-faktor apa sajakah yang dapat mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga? Semoga Allah menjaga dan memberkahi Anda. Fadilatul Syekh Muhammad bin Mukhtar Sangkiti Hafirullah menjawab, Secara ringkas dapat aku katakan bahwa kebahagiaan tidak akan dapat dirasakan seorang hamba kecuali Allah memberikannya kebahagiaan. Dan apabila Allah menghendaki kebahagiaan bagi seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya seorang istri terhadap suaminya, maka Allah akan anugerahkan kepada keduanya atau memudahkan mereka berdua untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja sebelum pernikahannya. Sebelum seseorang memikul tanggung jawab dan diuji dengan amanah, maka hendaklah dia bermunajat dan berdoa kepada Allah Ta'ala dan merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seraya meminta kepadanya supaya dianugerahkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya dan diperbaiki kehidupan mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan nabinya Zakaria wa aslahna lahu zaujah yang artinya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung surat Al-Anbiya ayat 90. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan baik istri Nabi Zakaria yaitu dapat mengandung anaknya dan yang menjadikan baik keadaan orang-orang sebelumnya maka berbuat baiklah kepada istri-istrimu. Maka faktor terbesar terwujudnya kebahagiaan adalah memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal. Faktor yang kedua adalah memperbagus niat ketika menikah. Artinya seseorang tidak menikah dengan tujuan hawa nafsu dari syahwatnya, Seyogianya seseorang menikah dalam rangka yang pertama adalah menjaga dan memelihara dirinya dari terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari setiap perbuatan keji dan dosa dan menjaga batasan-batasan Allah serta berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahannya. Dan untuk itu dia berupaya untuk menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, menjaga kemaluannya dari yang diharamkannya maka apabila niatnya yang baik tersebut, niscaya Allah akan memberkahi rumah tangganya dan menjadikan pernikahannya sebagai ibadah, ketaatan, dan kurbah atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh Muhammad bin Mukhtar Sangkiti, Hafirullah melanjutkan Kemudian di antara faktor lain yang akan membantu terwujudnya kebahagiaan dalam kehidupan suami istri adalah menapaki jejak petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cinta kasihnya, rasa sayang dan akhlaknya yang mulia kepada istri, sikap tawaduk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, pemaaf dan perilaku kesehariannya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang paling baik kepada istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap istriku. Saudaraku seiman, lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikrarkan kebaikan akhlaknya kepada para istrinya, dan beliau adalah seorang yang benar Sampai-sampai tatkala beliau hendak masuk ke dalam rumah, maka beliau sama sekali tidak memiliki persangkaan buruk dalam hatinya terhadap istrinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hendak masuk ke dalam rumah, maka beliau masuk melalui arah pintu rumah. Beliau tidak masuk dengan mengendap-endap yang dapat membuat kaget atau terkejut keluarganya. Perhatikanlah saudaraku seiman dan seakidah ada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Walaupun dalam masalah tata cara masuk ke dalam rumah, di antara kebiasaan beliau ketika masuk ke dalam rumah, maka beliau sebelum masuk ke dalam rumah, beliau selalu bersiwak atau membersihkan giginya dengan kayu siwak agar keluarganya tidak mencium dari diri beliau kecuali aroma yang sedap. Karena beliau adalah seorang yang terpuji, maka bagi beliaulah kebaikan dan Allah telah menganugerahkan kepada beliau kebaikan yang sangat banyak. Beliau adalah seorang yang sangat prihatin dengan orang-orang yang lemah dan fakir. Tatkala beliau keluar dan berdiri di atas mimbarnya untuk memberikan nasihat kepada umatnya, maka hati-hati dari kaum mukminin menjadi takut pada Robnya. Beliau adalah seorang imam, seorang pemimpin yang berjuang dengan keimanannya dalam menolong dan membela Al-Quranul Karim dan agama yang mulia ini. Tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Tatkala beliau masuk ke dalam rumah istri-istrinya, beliau menemui mereka dengan penuh pemuliaan, salawatullah wassalamuhu alaih, dengan menampakkan rasa kasih sayang dan penuh kelembutan. Sehingga istri-istrinya tidak merasa canggung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kebesaran dan keagungan beliau. Itu semua karena kasih sayang dan kelembutan beliau terhadap istri-istrinya oleh sebab itu, rasa cinta, sayang, dan kelembutan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan berumah tangga hingga pada saat seorang suami memanggil istrinya sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan atau seruan yang penuh dengan kelembutan seraya berkata ya Aisyah demikianlah sampai kepada beliau juga tidak pernah mencela sedikit pun makanan yang dihidangkan di hadapan beliau Shallallahu alaihi wasallam Beliau tidak pernah mencaci maki istrinya dan melakukan hal yang keji kepada seorang pun dengan perkataannya. Apabila beliau mendapatkan kebaikan, maka beliau memuji Allah dan membalas setiap kebaikan dengan yang lebih baik lagi. Namun apabila sebaliknya, beliau bersyukur dan bersabar dan bersabar lalu banyak berzikir kepada Allah yang Maha Tinggi. Kita simak kelanjutan dari muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Mukhtar Sangkiti dalam eh, jawaban yang eh, diajukan dari soal eh, kepada beliau berikut ini. فيأتي إلى أم المؤمنين ويقول لها هل عندكم طعام؟ قالت لا والله قال إني إذا صائم صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا منا جاء وقال هل عندكم طعام؟ قالت لا ما عندنا طعام أقام الدنيا وأقعدها فضيق فضيق الله عليه وأساء فرأى عاقبة السوء ما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها وإذا جرحت مشاعر الأهل بالسيئة ساءتك السيئة التي خرجت من لسانك فكان يحذر صلوات الله وسلامه عليه في كلامه وخطابه وندائه ثم إذا وضع الطعام بين يديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقدم له الطعام وتدني إليه الشراب فيقسم عليها أن تشرب قبله صلى الله عليه وسلم تشرب قبل نبي الأمة وأحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم إن كريم الأصل من طابت من طاب معدنه طابت شمائله وآدابه الرجال والعظماء والفضلاء لا ينبلون إلا بالتواضع لا ينبلون بالتعالي الزوج إذا دخل إلى بيت الزوجية وهو يحس أنه فوق المرأة وأنه المهيمن والمسيطر فإن هذا ينعكس على مشاعره وأحاسيسه يدخل كما دخل نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ويعاشر كما يعاشر صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاءت المناسبات والأفراح أدخل السرور على أهله وأدخل السرور على زوجه ففي الصحيحين لما قام الحبشة يلعبون يوم العيد في المسجد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله أن تنظر إليهم فانظر اليوم يوم عيد ويوم فرحة ما كسر الخواطر صلى الله عليه وسلم ولا قال لها أنا أقف لك وأنا نبي الأمة أقف لك حتى تنظري بل قام صلى الله عليه وسلم ونعم القيام قام فوقف على عضادة بين عضادتي الباب ووقفت أم المؤمنين تنظر إليهم وهم يلعبون من وراء ظهره صلوات الله وسلم فيقول هل فرغت تقول لا بعد فيقول هل فرغت تقول لا بعد فانظر إلى طول وقوفه وانظر إلى إصرارها وطول موقفها رضي الله عنها وأرضاها تعلم رحمته وشفقته فتدللت رضي الله عنها وأرضاها وابتهجت تقول له لا بعد لا بعد تدللت مع الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعمره صلوات الله عليه في الستينات صلوات الله وسلامه وهي صبية تقول اقدروا قدر الصبية الجهلاء تقولها رضي الله عنها يعني متى انتهيت ومتى فرغت كلما رأتهم يلعبون قالت لا بعد يعني انتظر من منا يفعل هذا الفعل نريد من, أز... من زوجاتنا أن تكون الزوجة موطأة الكنف كثيرة ال... الإحسان والتبعل لزوجها ولكن لا ننظر ما الذي قدمناه لأزواجنا وبمجرد أن يفكر الواحد منا في حسن العشرة جاءه الشيطان من شياطين الإنس والجن فأقام له الدنيا وأقعده وقال له إن, إن أحسنت إلى زوجتك فإنها تؤذيك في مستقبلك إنك إن تواضعت لها ركبتك وإن تذللت لها أهانتك وإنها تفعل وتفعل فلا يزال القلب يمتلئ بسوء الظن في الأهل حتى لا يستطيع الإنسان أن يلتمس خصلة من خصال البر مع أهله نسأل الله السلامة ومنهم من يدخل إلى بيته دائما العبوس دائما الأذية شديد الصراخ كثير الكلام حتى إنك لتعجب والله من الواحد منا إذا جلس مع الناس تبسم وتهلهل وجهه وتحبب إلى الناس ولربما جاءه الرجل فأساء إليه فيسع فيسعه بحلمه ويبدي له الصبر ولكن ما إن يدخل إلى بيته نسأل الله السلامة والعافية إلا ابتدأ فكشر عن أنيابه وتغير وجهه فأضر وأضر وآذى أهله لا والله يقول صلى الله عليه وسلم ما أولئك من خياركم أي الذين يضربون نساءهم ما أولئك من خياركم فخيار الأمة خيارهم للأهل ما الذي نريد نريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدي الكريم الذي جمعه الله في آية واحدة وعاشروهن بالمعروف الكلمة الطيبة تلمس المشاعر والأحاسيس ومما يوصى به لاستقامة بيت الزوجية والسعادة أنك تتفكر دائما أنك مديون بالفضل الرجل الكريم وهذه من الحكم المعروفة المأثورة أن الرجل الكريم لا تطيب شمائله إلا إذا تواضع للناس ومن تواضعك للناس تحس دائما أنك لا تستوجب على الناس شيئا ولذلك أي إنسان أعطاه الله نعمة وأحس أن له فضل على الناس تعالى على الناس وأهان الناس وأذلهم وغمطهم حقوقهم نسأل الله السلامة والعافية ولكن إذا أحس أن الفضل لهم حتى كان بعض العلماء يقول إذا حضرت المسجد فرأيت الناس اجتمعوا قلت الفضل لهم أنهم جاءوا ما يحس أنه ذاك العالم الذي جاء الناس لعلمه وأنه وأنه ما ضرنا إلا الغرور فالرجل إذا شعر أنه هو صاحب الحق وأنه ينبغي أن يكون على المرأة وأن نعم الرجال قوامون على النساء ولكن هناك آداب هناك شمائل زين الله بها أهل التقوى فإذا لم نكن طيبين بأخلاقنا وشمائلنا لأهلنا ولحمنا ودمنا فلمن نكون وإذا لم تكن بيوتنا مبنية على المحبة والإلفة فأين تكون الإلفة والمحبة ومهما كان من زوجتك من إساءة فاصبر عليها Fadilatul Syekh Muhammad bin Mukhtar As-Sangkiti Hafirullah Ta'ala melanjutkan muhadarah beliau dalam jawaban beliau dari pertanyaan yang diajukan pernah suatu waktu beliau mendatangi istrinya Ummul Mukminin dan menanyakan kepadanya apakah kita memiliki makanan untuk dimakan maka istrinya menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, kalau demikian aku akan berpuasa, sallallahu alaihi wasallam. Di mana hal ini apabila terjadi pada kita sekarang ini? Ketika sang suami menanyakan istrinya apakah ada makanan, lalu dijawab olehnya tidak ada, maka menjadi besarlah perkaranya hingga Allah menjadikan dadanya sempit dan menimpakan padanya keburukan akibat perlakuannya. Tidaklah suatu keburukan yang dilakukan seseorang melainkan keburukan tersebut akan kembali kepadanya. Sehingga apabila engkau memperlakukan keluargamu dengan suatu keburukan, maka niscaya kesengsaraan akan engkau terima dan rasakan akibat keburukan yang keluar dari lisanmu terhadap istrimu. Maka perhatikanlah saudaraku seiman sikap lembut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, pembicaraannya dan dalam panggilannya Kemudian lihatlah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan makanan dan diberikannya minuman, Aisyah radhiyallahu anha maka beliau membagi makanan atau minuman tersebut kepada Aisyah agar dia minum terlebih dahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Aisyah minum terlebih dahulu sebelum Nabi umat ini dan hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan sejatinya datang dari kebaikan akhlak dan adabnya oleh karena itu, laki-laki, pemimpin, dan para pembesar tidak akan mulia kecuali dengan sikap tawadu sebagaimana seorang suami yang merasa tinggi di hadapan istrinya bahwa dirinya berkuasa atas wanita, pengatur dan penguasa bagi istrinya, maka ini akan berdampak pada buruknya kehidupan rumah tangganya. Oleh sebab itulah perhatikan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan keluarganya dan bergaul bersama mereka. Apabila datang suatu munasabah atau peristiwa yang membahagiakan, maka berikanlah kebahagiaan tersebut kepada istrimu. Dalam Sohihain disebutkan, ketika orang-orang Habasyah bermain-main dengan pedang-pedang mereka pada hari Id di masjid, maka Aisyah meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diizinkan untuk melihat permainan mereka. Maka lihatlah sikap Rasulullah di mana hari tersebut merupakan hari Id dan hari kegembiraan Kemudian beliau berdiri untuk melihat dan Aisyah berdiri di belakang beliau melihat permainan tersebut dari belakang punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, apakah engkau sudah puas ya Aisyah? Maka Aisyah berkata, belum ya Rasulullah sebentar lagi. Kemudian beliau pun bersabda lagi, apakah engkau sudah puas wahai Aisyah? Maka Aisyah berkata, belum ya Rasulullah sebentar lagi. Perhatikanlah bagaimana perlakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah yang berdiri lama untuk memberikan kesenangan kepada istrinya. Perhatikanlah Aisyah yang merasa bahagia, senang dan gembira tatkala dapat menyaksikan permainan yang dimainkan oleh orang-orang Habasyah tersebut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai beliau mengatakan belum ya Rasulullah sebentar lagi. Lihatlah kebahagiaan dari pasangan ini di mana usia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sekitar 60 tahunan. Dan Aisyah baru menginjak usia remaja yang masih senang dengan permainan, di mana beliau mengatakan, maka perkirakanlah tatkala itu usiaku sekitar wanita yang menginjak masa atau usia remaja yang masih berhasrat dengan permainan. Perhatikanlah kebahagiaan Aisyah ketika mengatakan, belum ya Rasulullah sebentar lagi. Siapakah di antara kita yang mampu melakukan hal tersebut? Kita menginginkan istri kita untuk mesra berbicara kepada kita, berbuat baik dengan kita, akan tetapi kita tidak memperhatikan apa yang kita telah berikan dan persembahkan untuknya. Ketahuilah, ketika seseorang berusaha untuk memikirkan terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangganya, datanglah syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, yang membuat sempit duniamu dan membuat makar dan tipu daya seraya membisikkan apabila engkau membahagiakan istrimu maka dia akan menyakitimu di masa yang akan datang kalau engkau bersikap tawadu kepadanya maka dia akan membangkang kepadamu dan apabila engkau bersikap lemah lembut kepadanya maka dia akan menghinakanmu dan terus-menerus setan akan membisikkan hal-hal yang buruk sehingga hati akan dipenuhi dengan persangkaan yang buruk pada istri yang akhirnya akan terasa berat dan sulit bagi seorang suami untuk mencurahkan atau berbuat baik kepada istrinya. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang tatkala kembali ke rumahnya dan menemui istrinya akan tetapi dalam keadaan bermuka masam perangai yang kasar, banyak berkomentar terhadap istrinya, sehingga Anda mungkin akan merasa heran manakala menyaksikan ada di antara kita duduk bersama manusia atau rekan-rekannya mudah untuk menebarkan senyum, menampakkan wajah yang berseri. Ketika datang seseorang yang memperlakukannya dengan suatu keburukan, maka dia hadapi dengan sikap santun dan bersabar terhadap kelakuannya. Namun tatkala dia berada di tengah keluarganya, dia bersikap kasar, buruk akhlaknya dan memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang kasar. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka bukanlah dari sebaik-baik manusia dari kalangan kalian, yaitu mereka yang memukul istrinya, maka mereka bukanlah sebaik-baik manusia tatkala memukul istrinya, karena sebaik-baik manusia adalah yang terbaik kepada keluarganya." yakni kepada istrinya. Maka yang seyogianya kita lakukan adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk yang mulia tersebut Allah kumpulkan dalam satu ayatnya di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 19 wa ashiruhun bil ma'ruf dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf dan diantaranya adalah perkataan yang baik kepada istri Kemudian di antara faktor yang lain yang dapat menjaga keistiqomahan dan kebahagiaan di dalam kehidupan suami istri adalah sepatutnya engkau selalu berpikir dirimu adalah lemah dan ini merupakan suatu hikmah yang diketahui dan terdapat athar yang menguatkannya bahwa seorang laki-laki yang mulia tidak akan baik dan mulia melainkan dengan sikap tawadu kepada manusia dan di antara bentuk ketawaduannya kepada manusia hendaklah engkau tidak mengharapkan sesuatu apapun dari manusia oleh sebab itu, manusia manapun yang mendapatkan nikmat dari Allah dan merasa dirinya telah mendapatkan sesuatu yang lebih dari manusia lainnya, terkadang dia merasa angkuh dan sombong dan merendahkan manusia lainnya dan tidak mau memberikan hak mereka. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Akan tetapi, ketika kita merasa bahwa kutaman ada pada mereka sehingga sebagian ulama mengatakan ketika aku datang ke masjid dan aku, manusia telah berkumpul maka aku katakan bahwa kutaman ada pada mereka ketika mereka datang dan berkumpul seorang alim ulama merasa khawatir manakala muncul perasaan bahwa kedatangan mereka adalah karena ilmu yang dimilikinya sesungguhnya tidak ada yang memodorotkan kita melainkan sikap hurur atau tertipu dengan apa yang kita miliki maka manakala seorang laki-laki merasa dirinya yang paling benar dan bahwasannya dirinya adalah pemimpin dan memang telah datang nas yang berbunyi arijalu rijalu qawwamuna 'alan nisa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita namun perlu diperhatikan juga ada adab-adab dan akhlak yang Allah hiasi dengan ahlut takwa orang-orang yang bertakwa tatkala tidak bersikap dan berakhlak baik dan mulia kepada keluarga kita kepada istri kita pada darah daging kita lalu kepada siapakah lagi kita curahkan kebaikan tersebut. Dan apabila rumah kita tidak dibangun di atas rasa cinta dan kasih sayang, maka di mana lagi kita berikan rasa itu. دائما لما نقول النظر بعين النقص لا تحس أن لك كمال على الناس فإذا دخلت البيت ووجدتها قد طبخت طعامها قلت جزاك الله كل خير وقلت الكلمة الطيبة بارك الله فيك أحسن الله إليك هذه الدعوات الصالحة تجد أثرها وخيرها عليك في بيتك من صنع إليكم معروفا فكافئوه فالحمد لله أنك وجدت امرأة تطبخ لك وكم من امرأة تبردت على زوجها وإذا رأيتها غسلت ثوبك أو أحسنت إليك أو جاءتك بالشيء قلت جزاك الله كل خير أمام أولادها تثني عليها وتجلها فأولادك يجلونها ثم هي تقابلك بالإجلال فإذا بأولادك يحبوك ويحبوها ويكرموك ويكرموها وإذا بالبيت تنتشر فيه الرحمة وينتشر بينه الحب والود الذي ينبغي أن تقوم عليه بيوت المسلمين والعكس بالعكس فإذا أصبح الرجل يحس أنه ذلك المستحق وأن أقل غلطة من المرأة لا تغتفر وأنها إذا زلت بلسانها قام فسبها وشتمها وربما أمام أطفالها وأبنائها من أعظم العيب وأقبحه أن المرأة تكون بنت الخمسين والستين وإذا بزوجها يسفهها أمام أولادها من أقبح العيب والله أن أن يكسر خاطرها ويهين كرامتها أمام أولاده وهذا والله ليس من العشرة بالمعروف راقب أفعالك وراقب تصرفاتك إذا أردت السعادة تحتاج منك إلى ثمن كبير وتحتاج منك إلى تضحية كان الصالحون يؤذون من زوجاتهم ويضطهدون فلا يسمع منهم إلا الخير يقولون أن زكريا عليه السلام كانت امراه تسبه وتشتمه وتهينه ومع ذلك كان صابرا المرأة ابتلاء من الله ولربما يبتليها الله بك حتى بالاحتقار وأنت كريم كان رجل من العلماء في المدينة من علماء المدينة وقال لزوجته ذات يوم وكانت تهينه قال لها تهينيني هل لا دخلت المسجد ونظرت إلى الناس فجاءته في المسجد ونظرت وإذا بالأمة أصغت إليه وأطرقت برؤوسها ثم لما رجع إلى البيت قال لها هل رأيت قالت وماذا رأيت رأيت الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعين إلا أنت كلهم خاشعون إلا أنت تصيح وتلغي وتفعل وتفعل لأنها تنظر بعين النقد المرأة إذا نظرت إلى زوجها بعين النقد فنسأل الله السلامة والعافية فالمقصود لابد من الصبر لابد من التجمل واحتساب الأجر يبتليك الله بزوجتك لدرجة في الجنة لا تبلغها بكثرة صلاة ولا صيام فتدخل إلى البيت فإن سمعت خيرا قلت الحمد لله الذي رزقني زوجة تخاف الله وإن رأيت غير ذلك قلت اللهم لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اهدها اللهم أصلحها فإذا بأولادك يحبوك ويكرموك يقولون عن رجل من العلماء أنه دخل عليه أحد طلابه فوجد عنده ابنا بارا عجبا من بره فقال له أتعجب من بره والله لقد عشت مع أمه عشرين أو ثلاثين عاما ما تبسمت في وجهي يوما قط فصبرت فعوضني الله ما ترى الذي يصبر لابد لابد من الصبر والتحمل الذي يريد السعادة يدخل إلى بيته بقلب واسع ما رأى من خير شكره ويشعر أهله بأنه زوج وأنه كريم وإذا رآك أبناؤك بهذه الصفة أمهم تضع طعامها فتشكرها تعودوا شكر الناس على الإحسان وإذا رأوك كريما مع زوجتك تعلموا كيف يعيشون مع الناس كراما البيت مدرسة وعلينا أن نتق الله في في أفعالنا وأقوالنا وما يصدر منا خاصة أمام الأبناء وأمام البنات ومن وفقه السعيد من وفقه الله فالسعادة الزوجية لا تكون ولن تكون إلا إذا عرف المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبقه وسار على نهجه واحتسب الأجر عند الله عز وجل نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسعدنا وإياكم في الأهلين Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami Kami bacakan kembali bagian terakhir dari Muhadharah Yang disampaikan oleh Fadilatu Syekh Muhammad bin Mukhtar as sangkiti Hafirullahu Ta'ala Kemudian seorang suami yang setiap kali memandang istrinya dengan pandangan yang kurang Maka ketahuilah dan sadarilah Sesungguhnya dirimu juga tidak sempurna di hadapan manusia-manusia lainnya Ketika engkau masuk rumah dan engkau lihat istrimu memasakkan dari masakan untukmu, maka ucapkanlah dan doakanlah jazakillah khaira dan ucapkanlah kata-kata yang baik barakallahu fiik atau ahsanallahu ilaik. Ini semua kata-kata yang baik yang akan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan rumah tanggamu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang memberikan kebaikan padamu, maka balaslah kebaikan tersebut maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan bagimu seorang istri yang memasakkan masakan untukmu. Betapa banyak kebaikan yang telah diberikan istrimu tersebut. Demikian halnya ketika istrimu mencucikan pakaian untukmu atau memberikan kebaikan-kebaikan yang lain padamu, maka ucapkanlah terima kasih jazakillah khairah. Demikian halnya di hadapan anak-anakmu, maka pujilah dia dan sanjunglah, karena dialah seorang yang layak dan pantas untuk engkau puji. Dengan hal tersebut, dia juga akan memberikan pemuliaannya padamu dan kasih sayangnya pada dirimu. Sehingga tersebarlah di dalam rumah rahmat Allah dan kasih sayang serta cinta yang seyogianya terwujud pada setiap rumah tangga muslim. Adapun sebaliknya, ketika seorang suami merasa dirinya lah yang memiliki hak yang paling besar dan bahwa akalnya lebih utama dari istrinya, mudah mencerca, mudah mencaci maki kepada istrinya, bahkan di hadapan anak-anaknya, bahkan yang lebih buruk lagi adalah tatkala seorang wanita yang baru berusia belia, maka sang suami menghardiknya di depan anak-anaknya, kemudian menghina pendapatnya, merendahkan kehormatannya, maka ini semua demi Allah bukanlah perilaku muamalah yang baik kepada istri. Manakala engkau mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tanggamu, maka hal tersebut tentu membutuhkan kepada pengorbanan yang tidak sedikit dan membutuhkan kepada pengorbanan dari kedua belah pihak. Dahulu seorang yang soleh menyakiti istrinya, kemudian dia bertaubat, maka tidak pernah lagi didengar dari ucapannya melainkan ucapan dan perkataan yang baik. Adalah Nabi Allah Zakaria alaihissalam memiliki seorang istri yang suka mencela, mencaci maki, dan menghina akan tetapi beliau salam tetap bersabar. Demikianlah wanita menjadi ujian bagi suaminya. Bahkan terkadang seorang laki-laki yang mulia diberikan ujian dengan keburukan akhlak dan perangai dari istrinya. Dahulu ada seorang ulama dari ulama-ulama di kota Madinah. Suatu hari, beliau berkata kepada istrinya ketika istrinya mencela dan menghinanya, "Pantaskah kamu menghinaku? Tidak pernahkah engkau masuk ke dalam masjid dan melihat manusia yang berkumpul di sana. Lalu istrinya pun pergi ke masjid dan dia melihat begitu banyak manusia yang tertunduk dan khusyuk mendengarkan perkataan suaminya yang sedang mengajar. Kemudian dia pun pulang dan suaminya berkata, "Apakah yang kau lihat di masjid? Tidakkah engkau melihat bahwa manusia semuanya tertunduk kepala mereka dengan penuh kekhusyuan di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dirimu semuanya khusyuk kecuali dirimu yang berteriak mencaci maki, dan berbuat apa saja yang kamu kehendaki. Ini semua terjadi karena wanita tersebut melihat dengan pandangan yang buruk. Apabila seorang istri melihat suaminya dengan pandangan yang negatif atau pandangan yang buruk, maka kita memohon kepada Allah keselamatan dan pertolongannya seyogyanya bagi kita, bagi suami, untuk memiliki sikap sabar dan santun dengan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jal menguji kamu dengan istrimu untuk meraih surganya yang tidak didapatkannya dengan banyaknya sholat atau puasa. Seorang muslim tatkala masuk ke dalam rumahnya, maka dia mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkannya istri yang takut kepada Allah. Dan ketika dia dapatkan istrinya, melakukan hal-hal yang menyimpang, maka yang dia ucapkan adalah La haula wa la quwwata illa billah kemudian mendoakannya dengan ucapan, Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadanya, Ya Allah, perbaikilah akhlaknya. Berkata salah seorang ulama menceritakan kisahnya, tatkala beliau mengunjungi salah seorang muridnya, dia dapati seorang anak laki-laki dari muridnya tersebut yang begitu sangat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya dan yang membuat ulama tersebut terkagum-kagum. Lalu muridnya berkata, apakah engkau merasa kagum terhadapnya? Demi Allah, Aku telah hidup bersama ibunya 20 atau 30 tahun dan dirinya sama sekali tidak pernah tersenyum walaupun sedikit pun kepadaku. Namun aku bersabar terhadap akhlaknya, maka Allah menggantikan untukku seorang anak laki-laki yang kau lihat dan kau kagumi tersebut. Oleh sebab itu, siapa saja yang menginginkan kebahagiaan wajib baginya untuk memiliki sifat sabar. Tatkala dia masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan hati yang luas dan kelapangan dada, Manakala dia melihat kebaikan, maka dia bersyukur dan memberikan pujian bagi istrinya bahwa dia adalah istri yang baik dan mulia. Manakala anak-anakmu melihat kebaikan akhlakmu, kebaikan akhlak kedua orang tuanya, maka ini akan memberikan dampak positif bagi diri anak-anak tersebut. Tatkala dia melihat ibunya menghidangkan makanan untukmu, lalu engkau mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepadanya, maka niscaya anak-anakmu akan terbiasa mengucapkan syukur dan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Apabila mereka melihat bagaimana dirimu memuliakan ibunya, maka niscaya mereka akan mengetahui bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat dengan penuh kemuliaan. Demikianlah, rumah merupakan sekolah pertama bagi anak-anak oleh sebab itu, wajib bagi kita bertakwa terhadap perkataan dan perbuatan kita lebih-lebih di hadapan anak-anak kita, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan seorang yang akan meraih kebahagiaan adalah orang yang diberikannya taufik dan kemudahan untuk melakukan hal tersebut. Kebahagiaan dalam hidup berumah tangga tidak akan dapat diraih oleh seorang muslim kecuali dia mengetahui dengan baik petunjuk dari Rasulullah saw alaihi wasallam maka laksanakanlah petunjuknya dan titilah jalan hidupnya dan mintalah pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Akhirnya saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb pemilik aras yang mulia, agar dia memberikan kepada kita semua kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian khotbah Islam, saudaraku seiman, muhadharah untuk di kesempatan hari ini yang kami ambil dari soal jawab yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Mukhtar Absangkiti Hafirullah taala. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan dan terima kasih atas kebersamaannya. Nantikan muhadhar selanjutnya yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita dunia dan akhirat kita di kesempatan yang akan datang. Jazakumullahu khairan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا محاضرة الأسبوع فإن المشروع من كل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية محاضرة الأسبوع فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات إنما يقودهم بالتقوى, بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا محاضرة الأسبوع محاضرة الأسبوع رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم